وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالحمد لله له الحمد والمنة segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa nikmat darinya menit demi menit ya. bahkan detik demi detik bahkan sepersekian detik Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian nikmatnya kepada kita dari setiap detak jantung kita dari setiap nafas kita dari setiap aktivitas kita langkah kaki kita ya. demikian pula kegiatan yang kita kerjakan tiada lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu wal minnah. Maka segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nashkuruh, kita wajib mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan alhamdulillah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya ya, pada kesempatan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya, perjalanan untuk bisa singgah di Ma'had Riyadul Jannah ya. bertemu dengan Ustaz Ustazuna Al-Fadil Sa'ad Rahman Mubarak dan al asadidah yang tidak saya sebutkan nama-nama mereka. Demikian pula ikhwan fiddin hafizakumullahu jami'an merupakan nikmat yang sangat besar terkhusus bagi saya pribadi dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala berikan lebih luas nikmat tersebut kepada kita semua. Dimana, sebagaimana antum ketahui yang namanya ya, perjalanan ataupun safar itu kita atau minal azab ada salah satu potongan bagian daripada siksa dan demikian pula karenanya terkadang beberapa kegiatan yang biasa dilakukan terhalang dengan beberapa kegiatan ketika safar oleh karena itu saya pribadi alhamdulillah tentunya yang lebih butuh untuk berusaha mengingat syariat Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah Subhanahu wa taala dan diantaranya dengan sebab bermajlis dan tazawur ziarahi antum sekalian melihat para tulab ya, melihat di adik anak-anak demikian saudara-saudara kita yang lain di mahat ini penuh dengan durus alhamdulillah dan sebagaimana yang sampai khabar kepada kami bukan hanya ba'dal maghrib kadang ba'da isya ya, kadang lanjut lagi ya. ini merupakan nikmat yang luar biasa besar terlebih di zaman seperti sekarang ini di mana perkara dunia dan fitnahnya berbagai macam dari segala macam penjuru ya. dengan berbagai macam ragamnya mengepung kita dan anak-anak kita maka seorang bisa memanfaatkan waktunya menyibukkan dan menggunakan waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala sungguh ini perkara yang semestinya ya, membuat seorang muslim iri dengan keadaan tersebut. Dan adalah iri yang terpuji. Ghibtah. Dan demikian pula dalam majelis ini kita mengharapkan mendapatkan sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayatnya <clears throat> ala bizikrillah tatmainnul qulub ketahuilah hanya dengan mengingat Allah kalbu akan menjadi tenang Demikian pula kita mengharapkan mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis Abu Hurairah wa ghairih, Abu Hurairah fi marawah Muslim wa ghairuh. Dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang masyhur antum ketahui, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi sakinah." Ila akhir hadis. Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah melainkan mereka akan diturunkan ketenangan kepada mereka. Yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah mempelajarinya sesama mereka bahas tafsir, diingatkan kalau Allah, Allah berfirman demikian dan demikian, sungguh Allah ini menenangkan hati. Dan demikian pula akan diturunkan ketenangan sebagaimana Rasul nyatakan nazalat alaihimus sakinah. Ini yang kita inginkan. Seorang dalam hidup tentunya ingin mencari ketenangan ya. Maka kita mengharapkan yang demikian itu diturunkan kepada kita ketenangan. Dan dalam kesempatan ini kita akan berusaha untuk mengingatkan tentang dua perkara besar yang ini adalah kunci kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Ala wahia al-ilmu wal amal itu adalah ilmu dan amal. Setiap orang hidup jika dia mau berbahagia dia membutuhkan ilmu. Demikian pula ilmunya tidak cukup sampai pada wawasan sampai ia amalkan. Ya, bahwa samaratuh dan itulah hasilnya. Nasallallahu taufik. Maka ilmu dan amal adalah apa yang senantiasa diingatkan kepada kita dalam setiap bacaan salat kita agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang mana adalah jalan orang-orang yang memperhatikan ilmu dan menerapkannya dalam amalan dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berilmu namun tidak mengamalkan dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat yang mereka getol beramal namun tanpa ilmu. Adapun yang pertama al-ilm maka sekalipun telah banyak disebutkan fadailuh keutamaan-keutamanya seabrek dan sekian banyak sebagaimana antum ketahui yang disebutkan oleh sebagian a'immah kalaulah ilmu tidak memiliki fadilah keutamaan kecuali hanya menyibukkan pelakunya dari was-was, dari syahwat dan dari malazat kesenangan-kesenangan yang lain Lakafabihi syarafan cukuplah itu sebagai kemuliaan dan cukuplah itu sebagai fadlan keutamaan kalaupun dia tidak punya keutamaan yang lain cuman menyibukkan dari hal-hal yang tidak manfaat belajar menyibukkan diri itu sudah keutamaan. Lalu bagaimana dengan keutamaan yang lain yang sedemikian banyak yang belum disebutkan? Berupa dimudahkannya jalan menuju jannah, berupa menjadi kafarah, dan demikian pula sekian hal-hal yang lainnya. Maka perkara ilmu sangat kita butuhkan. Perkara tahsilul ilmu, mendapatkan ilmu, mencari ilmu. Ya. Dan sungguh Allah adanya ma'had yang sedemikian ini Ya. Apapun pasti ada kekurangannya. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ya. Dengan berbagai adapun kekurangannya, maka nikmat halakoh ilmi. Demikian pula durus, pelajaran-pelajaran ilmiah. Ini sungguh luar biasa besar nikmatnya. Bagaimana tidak sahabat Abu Hurairah menyatakan warat taib bahwasanya warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tuksam fil masjid sedang dibagi-bagi di masjid maka orang-orang pun segera berdatangan ke masjid mereka lihat tengok kanan kiri tidak dapat apa-apa kecuali ada halaqah-halaqah ilmu maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah kami tidak melihat mara'aina illa halaqal ilm kami tidak mendapati kecuali hanya halaqah-halaqah ilmu dan beliau mengingatkan celaka kalian bukankah warisan nabi itu ilmu ya maka barang siapa yang ingin mendapatkan bagian warisan Nabi, duduk di majelis-majelis ilmu. Ya. Duduk dan manfaatkan halakah-halakah ilmu. Karena kita tidak tahu ya, kondisi, suasana, tak politik, tak keadaan yang lain-lainnya berbagai macam, sampai kapan demikian masih akan terus berjalan. Maka ini salah satu bentuk di antara kita menjaga diri dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Salah satunya dengan menghadiri, mencari halakah-halakah ilmu. Seorang tidak akan menyesal, bahkan sebaliknya seorang akan mendapatkan suatu nikmah yang tidak bisa diceritakan dengan lisan. Wallah demi Allah, mendapatkan ilmu itu tidak bisa diceritakan, tidak bisa disampaikan dengan lisan. Itu baru mungkin sebagian kita yang ilmu kita tidak sampai selututnya ulama. Lalu bagaimana dengan ulama? yang ilmunya jauh lebih kita. Maka sungguh tidak kami mengetahui ada suatu perkara yang lebih bisa merubah hidup seseorang. Merubah gaya hidupnya, merubah jalan hidupnya, merubah cara pandangnya daripada ilmu, al-ilmu nafi'. Oleh karena itu pada perkara inilah seorang untuk banyak beristihad, bersungguh-sungguh padanya untuk mencari yaitu ilmu. Demikian pula dia kondisikan keluarganya untuk berusaha mencari ilmu yang demikian ini. Ya, sungguh ilmu agama ini kalau mau dinyatakan ya, ini pertengahan. Kalau mau dinyatakan sulit sekali, ya, anda juga. Dari sisi Allah menyatakan laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk untuk diingat menyatakan fahal min muddakir. Adakah yang mau dia untuk mengingat? Allah telah mudahkan. Laqad yassarnal Qur'an, kami telah mudahkan. Sehingga tidak sebagian pandangan sebagian orang Al-Quran itu hanya bisa dipelajari oleh mustahid mutlak, oleh orang yang sifatnya begini dan begini. Sudah kalau amalan kita sudah hebat, sudah zuhud, sudah sekian banyak, baru boleh kita belajar tafsir. Jangan macam-macam belajar tafsir. Tapi juga jangan seperti yang sebaliknya. Mudah namanya belajar tafsir atau ilmu yang lain. Itu mudah saja apalagi sekarang tinggal browsing, buka online, belajar sendiri, baca toh bisa. Ya. Ini kelompok yang satunya. Padahal Allah telah menyatakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila Sungguh kami akan berikan kepadamu ucapan yang berat. Al-Qur'an bukan ringan. Ya. Apalagi di zaman jauh dari masa Rasulullah SAW, Rasul akan mengatakan, ya, akan muncul sepeninggalku kaumun yaqra'una al-Qur'an yuqimuna hurufahu wa la yuqimuna hududahu. Akan ada suatu kaum sepeninggalku yang besok mereka akan eh, iqamah hurufil Qur'an, menegakkan huruf huruf Qur'an, makhrajnya luar biasa. Mobil haknya, haknya, semua makhrajnya luar biasa. Tambah suaranya indah dan sekian banyak. Wala yuqimuna hududahu, tapi tidak menegakkan had-hadnya, batasan-batasan Al-Qur'annya. Ya merukuna minad din, ya. Kama ya merukusah minar ramiyah. Mereka melesat dari agama, ya. Atau disebutkan la taib sebagai melesatnya anak panah dari binatang buruan, la yujawizu taraqiyahum. Tidak sampai bacaan Al-Qur'an itu melewati kerongkongan mereka, hanya di mulut. alaihi wasallam. Nastaghfirullah. Tidak sampai kemudian ke kalbu. Ya hanya di lisan. Dan di sana diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana anak panah yang menancap di binatang buruan tembus ke sebelahnya dalam keadaan dia sudah menumpahkan darah, ya, dan itu syarat dalam ya apa eh, dalam eh, perburuan ya said maun hirodam harus memumpahkan darah bukan tumpul ya bukan dengan ketapel batu bukan dengan yang lainnya namun menumpahkan darah akan dan demikian pula tentunya membekas pada panah tersebut darah ketika dia menancap di binatang buruan namun ketika tembus ke sebelahnya ya layuro Ali asarudam tidak terlihat bekas darahnya tidak membekas diibaratkan demikian oleh Rasul SAW. Ketika dilihat anak panahnya tidak ada bekasnya. Bacaan Al-Qur'annya ya, lisannya luar biasa namun tidak membekas. Rasulullah hidayah wa taufik. Rasulullah hidayah wa taufik. Maka Al-Qur'an salah satu cabang ilmu tidak sebagaimana anggapan sebagian orang tidak bisa dipelajari kecuali orang tertentu. Kita kita tidak boleh. Tidak demikian. Allah telah hasung kaum muslimin untuk ayo belajar. Ya, Sebaliknya pula tidak seperti pandangan orang yang menyatakan mudah ini. Sekarang banyak situs, banyak online belajar sendiri otodidak bisa. Betapa banyak para pendahulu terdahulu yang ditezkiah bukan orang sembarangan. Dan dia ahlul Quran yaitu ditezkiah ya, oleh seorang Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu Ketika orang-orang Mesir masuk Islam, mereka minta seorang dai untuk dikirim ke sana. Ini hada Abdurrahman bin Muljim. Wa nahnu bihi hajah. Kami sendiri butuh kepada dia di Madinah. Umar bin Khattab butuh kepada Abdurrahman bin Muljim. Karena bacaannya, karena ilmu Qur'annya luar biasa. Butuh kami di Madinah. Tapi sudah kalian lebih butuh ini. Dia akan dakwahi kalian. Mengajarkan Quran. Dan masih bagus. Semasa Umar bin Khattab. Di tazkiyah, direkomendasi. Sepeninggal Umar. Masa Utsman. Terus masih. Sepeninggal Utsman. Masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, terjadi beberapa ya, perkara, konflik. Dan sempat ingin mendamaikan dua pihak dengan keputusan seorang hakim manusia dan dia dengan ilmu Al-Qur'annya merasa bisa akhirnya menafsirkan dengan ra'yunya. Ini berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Padahal Allah nyatakan hukum hanya milik Allah. Ini Ali berhukum tidak dengan hukum Allah. Berarti dia kafir. Mengkafirkan Ali dan dia pula yang menusuk Ali bin Abi Thalib dan membunuhnya tanpa bertobat. Perhatikan. Maka menafsirkan juga bukan Kita lihat bagaimana banyak ya, sebagian kalau mau disebut ya, sekte-sektenya baik di luar maupun di dalam Indonesia. Sesat gara-gara menafsirkan Al-Quran dengan rokyu amirnya. Ya. Apakah yang menafsir yang menamakan dengan majelis tafsir ataukah yang lainnya menyebutkan demikian dan demikian dan tafsir harus mangkul dari imamnya. Ya. Bukan belajar sendiri dengan tafsir baca di lokasi dan berapa namun demikian tafsiran dengan tafsiran rokyu mereka. Waliyadzubillah. Ini salah satu contoh dan ini baru bicara tersir. dan ilmu agama sangat luas. Ya, seorang mungkin menghabiskan umurnya untuk membaca buku yang ada di maktabannya belum tentu habis umurnya. Belum tentu. Namun demikian kita ini godaan banyak. Ya. Dan jangan dikira godaan itu hanya perkara yang maksiat dan haram. Kalau seorang tidak bisa digoda dengan yang haram, ya, atau belum dalam perkara tersebut misalnya digoda dengan yang makruh tidak bisa dengan yang mubah sampai digoda dengan yang sunnah meninggalkan yang wajib ya. disuruh orang tuanya ya, karena yang wajib tidak mau dengan dalih alasan oh saya sedang ibadah ini sunnah yang itu wajib dan berbagai macam hal ya. dan berbagai macam hal ini tentunya perkara eh, perintah dari orang tua pada perkara yang memang tidak menyelisih syariat dan beberapa hal yang ada Ya, termasuk dengan demikian pula media-media ada zaman sekarang. Itu nikmah, namun juga fitnah. Di zaman sekarang, ya, ya dekat saja sudah ada ya, lewat media, eh, medsos atau lewat beberapa yang lain ada. Dan itu nikmat. Alhamdulillah dimudahkan. Ya. Dan bukan kita katakan kemudian jangan dipakai. Ya. Manfaatkan apa yang ada. Namun juga tidak kita katakan cukup dengan belajar sendiri dari media, jangan datangi halaqah-halaqah ilmu berbahaya. Ya. Maka kita butuh untuk berguru, untuk belajar, untuk duduk di majelis ilmu. Ini luar biasa faedah-faedahnya. Maka kalau membicarakan ilmu tentunya tadi panjang dan luas dan di sana saya yakin di sini banyak durus maka dimanfaatkan. Datangi halaka-halaka ilmu. Ya. Dan kelak seseorang akan mengetahui imma di dunianya atau di akhirat nanti betapa berharganya majelis ilmu. Kalaulah tidak di dunianya, di masa-masa setelahnya. Ya, apakah seseorang dulunya di dekat pondok, ya, ada yang dari jauh pengen dekat ke ma'at. Setelah dekat di maat, karena ada akses ini, ini mudah, karena malas-malasan. Ya. Kemudian sudahlah lewat ini aja banyak kok disiarkan dah dengan di rumah bisa sambil ngopi bisa sambil ini ini ini ya tidak sama ya, tidak sama dari fadilah dan demikian dari halal berapa yang lainnya. Dan ketika seorang ternyata entah habis kontra, entah habis beberapa hal, atau dipanggil orang tuanya ke rumah, jauh dari tempat taklim, dia baru menyadari. Ya. Sayang sekali kenapa saya dulu ketika di dekat mahat, kok tidak belajar ini itu ya. ya. Sekarang mau belajar lagi sudah tidak memungkinkan. Ya. Hanya tinggal penyesalan. Itu kalau masih dia mendapati yang demikian. Ya. Belum lagi terkadang seorang tidak mendapatkan kesempatan tersebut ya, untuk muhasabah, introspeksi, untuk memperbaiki diri, ya, keburu nyawanya sudah diambil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi la'alli a'malu amalan salihan fi ma tarakt la'alli a'malu salihan atau amalan salihan. Apa ini ayatnya? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalla. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Baik. Kalau ada yang salah diingatkan ya. Ada yang ingat ayatnya? Tadi disebutkan di sana ketika seorang datang maut badannya dia akan kecewa dia akan menyesal ya Rob kembalikan aku ke dunia la'alli a'malu salihan fima kalau kalau aku bisa beramal soleh lagi kalau kalau aku bisa melakukan yang dulu sudah aku tinggalkan nggak akan aku tinggalkan lagi kalau tahu begini dulu dulu akan saya kerjakan tinggal kecewa tinggal menyesal ya. Hmm, kalau kita lihat di luar sana lagi Jakarta ya kota besar seorang mencari ini mencari itu sekian banyak ya, maka ini merupakan nikmat dijaga ya, kita tidak tahu sampai kapan kondisi bisa seperti ini ya. dan demikian pula itu menjadi contoh bagi keluarga anak-anaknya adik-adiknya ya. sebelum seorang memberitahu sekian banyak ya dengan lisannya melihat contohnya sudah Ada pun seorang mengatakan, nak jangan sampai telat. Ya. Ya, sementara bapaknya jumatan aja telat. Ya. Sekolahnya jangan terlambat. Ayo hafalannya gimana? Ya, begini. Sementara ketika ada taklim akhirnya di rumah terus ya, sambil ngopi-ngopi ngeteh di rumah tidak perhatian adapun memang ada sesuatu yang lebih wajib ada sesuatu yang lebih penting dan anak mengetahui ayah memang harus ada tanggungan ada amanah ada janji ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan taib adapun tidak ada apa-apa taib waktu luang longgar suruh sana berangkat sana belum lagi kalau memang anaknya baik dan tertib. Belum lagi kalau ganggu yang lain berapa hal sementara orang tuanya di rumah. Maka dan saya yakin ini tidak atau mungkin e, di sini banyak yang bimbing saya tidak dan beberapa yang lain. Namun demikian kita belajar dari satu yang lainnya. Al Muslim miratul Muslim, satu Muslim cerminan bagi Muslim yang lainnya. Uh, dan alhamdulillah kita melihat di sini pun lebih banyak ya, lebih uh, intens pelajaran-pelajaran akhlak-akhlaknya masya Allah utlubul ilmu, cari untuk ilmu. Ya, kata Imam Ahmad, talabul ilm la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Menuntut ilmu tidak ada satu amal ibadah pun yang lebih mulia, lebih utama darinya bagi siapa yang ikhlas niatnya. Dan kalau belum bisa ikhlas gimana? Jangan terus ditinggalkan, terus. Berapa banyak seseorang yang dulu menuntut ilmu mungkin niatannya belum benar. Ya. Kemudian berjalan dengan itu, belajar dengan itu, kemudian dibenahi niatnya. Bahkan pendahulu kita sahabat dulu ada yang masuk Islam gara-gara harta. Ya, masuk Islam gara-gara harta. Ada pula yang masuk Islam karena membela kerabatnya, tidak terima. Ya, karena kerabatnya diganggu, marahnya karena kerabatnya diganggu. Terus berjalan dengan itu tetap duduk bersama mereka, majelis bersama orang-orang saleh, duduk bersama mereka. Ketularan baik kalau bisa dibahasakan ketularan ya. Karena kalau bahasa kita seakan-akan ketularan itu Eh, sesuatu yang kurang baik itu tidak pengaruh baiknya dan ini salah satu manfaat bermajlis dengan orang-orang akhirnya pun dibenahi tidak lagi memburu mencari harta mencari harta boleh bahkan itu menjadi kadang-kadang menjadi kewajiban atau tuntutan namun harta kita pegang namun tidak di hati kita Tapi boleh dipegang harta namun tidak di hati kita ya, Nabi Sulaiman punya ini punya itu Tapi, namun jangan jadikan dunia itu akbar mina, yaitu sebesar-besar tujuan kita rugi ya barakallahu fikum ini membicarakan al-ilm tentunya sangat luas dan panjang dan wasiat terakhir itu adalah kepada kami pribadi ya dan bukan berarti yang berbicara ini paling bisa dan paling benar amalannya ya saya meri kepada tulabul ilm ya dimana tentunya seseorang yang masih bujang tidak sama dengan yang sudah menikah yang sudah menikah tidak sama dengan yang sudah punya anak satu yang punya anak satu belum sama dengan yang anak tiga mungkin anak empat dan berapa. Nah, kulun bihasabi masing-masing sesuai dengan kondisinya. Maka mumpung masih ada kesempatan praktekan, ambilkan il, ambil ilmu, demikian pula praktekan. Jadi ini dua perkara ini demikian pula selalu senantiasa kita ingatkan eh, agar dua perkara ini diperhatikan karena ada sebagian orang yang diberikan betul-betul antusias dalam belajar namun untuk mau beramal itu malasnya luar biasa bahkan terkadang sebagian ya, santri kok disuruh begini-begini ya. Padahal kerja bakti, ta'awun, gotong royong itu termasuk pendidikan, termasuk terbiah Dan Rasulullah SAW sendiri ter, ikut apa masuk ke perang ke kondak, Ikut e, kena pasirnya, e, ikut bergotong royong dengan para sahabat mengganjal perut beliau dengan batu. Ini Rasulullah SAW. Sebagian yang lainnya ada yang semangat dalam masalah amal. Ya gotong royong, kerja bakti, membantu ini, membantu itu. Namun kalau masalah taklim, ya sudah. Tidak pernah ada usaha dan upaya untuk membekali diri dengan ilmu. Dan jika seseorang sungguh-sungguh, untuk Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya dan amal itu banyak dan menuntut ilmu memang termasuk dari amalan namun amalan tidak cukup dari bab itu saja namun juga dalam bab-bab yang selainnya dan mungkin sudah panjang sepertinya saya sampaikan. Saya juga ya, mungkin bisa saya sampaikan di sini. Dan faedah-faedah ilmu dunia sangat luas untuk digali, untuk dipelajari, mengingatkan kita, mengingatkan keluarga kita, demikian pula yang lainnya. Dan selain itu, kami juga ingatkan agar tidak pasif ya dalam ilmu maupun amal. Ya, ketika seseorang tidak ada mawani penghalang-penghalang berupa maksiat, berupa kekhawatiran akan perkara akhirat, maka untuk dia ya, aktif ikut membantu dalam perkara yang memang dia pastikan itu amalul khair, amal kebaikan. Termasuk untuk dia tidak pasif mengusahakan hidayah keluarganya, kerabatnya. Ya. Jangan kemudian ini kerabat yang sudah ngaji kita main sama ini ini aja saja. Yang lainnya kerabat yang itu nggak ngaji sudah putus. Nah, Rasul sallallahu alaihi terus akan membasahi rahim silaturahim beliau terus dakwai ke sana kemari. Demikian pula apa yang bisa kita upayakan meskipun kita harus ngalah untuk mereka mau mendekat. Kita ngalah. Selama itu bukan melanggar syariat. Kita contohkan satu kasus Ar Alaihi SAW ketika mendakwahkan pertama kali diperintahkan untuk menyampaikan dakwah terang-terangan, beliau naik ke Bukit Sofa. Dan ini kebiasaan di masa jahiliyah, mereka kalau ingin memberikan peringatan suatu perkara, naik ke tempat tinggi, kaki Bukit Sofa. Yang kedua, kebiasaan mereka berteriak keras. Wasobahah, kata-kata yang biasa diungkapkan mereka. Yang ketiga, mereka buka baju. Yang keempat, mereka lumur-lumurkan pasir. Ya, supaya narik perhatian orang. Rasulullah SAW ketika hendak mengumpulkan yang anzir akal akrobin, beliau sampaikan dakwah terang-terangan naik ke bukit sofa. Beliau lakukan satu. Yang kedua beliau mengatakan wah sobahah dan beliau memanggil kaumnya. Namun beliau tidak membuka baju dan yang keempat beliau tidak melumuri pasir badannya. Eh, ini disebutkan di antara fikih sirah dalam bab ini adalah seseorang melakukan apa yang biasa dilakukan kaumnya ya, kebiasaan di sini di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jakarta, di Sumatera. Jangan kita bergegek, saya orang Jawa, saya orang sini, saya nggak mau pakai aturan sini. Jangan ikut tinggal di sini, RT-nya sini bagaimana, peraturan di sini bagaimana, ikuti. Itu. Malam yukhalifi syarat, selama tidak menyelisih syariat, maka ikuti. Ya. Kalau misalnya lewat depan orang gimana? Ya betul, tidak perlu bungkuk-bungkuk. Tapi juga jangan kemudian lewat depan orang jubahnya lepet kena mukanya <laughs> orang lewat bapak-bapak eh, sudah sepuh sudah tua lewati aja bleng depannya juga perlu diajari kalau perlu pakai tangan begini ada masalah misalnya di tempat kita biasanya kalau lewat depan orang tangannya begini ya apa ada pelarangan selama tidak ada larangan yang dilarang itu ketika merunduk atau berapa hal yang lain dan berapa hal ya. kendaraannya Rasulullah SAW namanya ada ya qaswah ada yang lainnya namanya ini namanya itu nah, kok kebetulan kok pas nama-nama kendaraan kita ada namanya ya ada yang Supra ada yang apa <laughs> ada yang Jialing ada berapa? kalau ada orang ngasih tetangga ngasih apa bingkisan ya, roti satu eh, kotak kita kembalikan di tempat kita kembalikan biasanya tidak kosong isi juga habis ngisi kasih bandeng kembalikan kasih sop misalnya dan ini ada dasarnya. Itu udah tinggalan dulu nenek-nenek dulu. Tidak semua kemudian kebiasaan oh, itu kan kebiasaan simbah-simbah dulu belum ngaji. Tidak semua kebiasaan mereka itu menjadi syariat. Ya. Bahkan dalam hal ini ada contohnya man sana'a ilaikum ma'rufan falyukafihu. Siapa membuat kebaikan kepada kalian, hendaknya dia balas. Dia ngasih hadiah, kita balas kasih hadiah. Ya. Wa ilham yajid kalau dia tidak mampu, falyad'ulah, dia doakan. Jazakumullah khair maka perkara-perkara yang ada di masyarakat yang demikian bukan hanya seorang mengkhususkan dengan belajar dan beramal untuk dirinya dan keluarganya namun juga kita sampaikan ke masyarakat sebanyak-banyaknya segencar-gencarnya ya lagi di Jakarta sering kita dengar beberapa kali khutbah Jumat aduh di sini ya subhanallah ya. kadang-kadang ya yang mendiskreditkan ya kaum salafiyah yang ya subhanallah ya banyak oh gencar kerabat-kerabat antum di sini atau saudara-saudara yang lain kunjungi. Kadang ada saudara dari sama-sama dari kampung, cuman satunya di Jakarta Barat mungkin satunya di Jakarta Timur, tidak pernah kita kunjungi misalnya. Sebulan sekali lah, dua bulan sekali dan berbeda dengan sekedar SMS ke media datang. Tentu kadang itu menjadi sebab ya, dia dapat hidayah dan antum akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan sebab itu nanti insyaallah taala Allah alam ini yang bisa kami sampaikan <clears throat> pada pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua saya terlalu minkum ala taksir Atas segala kekurangan kami memohon maaf Wa jazakumullah khairan subhanakallahumma rabbana bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Barakallahu fikum